Amira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam takut. Eh, penyidik semua. Penyidik keluar dari Inilah tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. celaka. Ulan dari bola lima rompang. Oh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas itu. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini menyelam di bawah air terjun hulu sungai Tembesi. Dia mencoba mencari jalan menuju tempat persemayaman Mak Rompang di balik air terjun itu. Namun Gandini tidak menemukan apa-apa, kecuali dinding batu yang sangat keras. Akhirnya, Gandini kehabisan tenaga dan dia pingsan. Namun Gandini ditolong oleh seorang laki-laki tua bernama Kilumut. Laki-laki tua itu membawa Gandini ke tempatnya. Bahkan di sana Gandini diberi sebuah ilmu oleh Kilumut ilmu yang disebut sebagai ilmu belut putih. Kandini gembira bukan main, karena dia akan bisa berkelit selicin belut di dalam pertarungan. Bahkan dia bisa merubah dirinya menjadi seekor belut putih. Karena Kilumut itu sebenarnya adalah seekor belut putih raksasa. Kilumut adalah raja dari sekalian belut. Sementara itu Kisabrang pun pergi ke hulu sungai Tembesi. Dia sempat menyaksikan bagaimana Gandini dengan mudah berenang di air terjun yang dahsyat itu. Sehingga Kisabrang merasa ngeri pada Gandini. Apalagi di sana, Kisabrang tidak bisa bertemu dengan Mak Rompang, sehingga laki-laki lintah darat itu sangat kecewa. Tapi dia tetap berusaha untuk bisa mendapat sesuatu kekuatan untuk melindungi dirinya, bahkan untuk menyelamatkan kedudukannya. Kebetulan kau datang pagi-pagi begini, Ulung. Oh, ada apa kira-kira, Nyai Lurah? Kisabrang mencarimu. Oh, di manakah Kisabrang, Nyai? <laughs> ada di dalam tuh, di ruang pertemuan. Apakah boleh saya masuk, Nyai Lura? Iya, iya. Masuklah. Memang kau ditunggu sejak kemarin. oh, iya, baik. Permisi, Nyai. Iya. Kisabrang sedang duduk termenung. Pasti ada persoalan yang pelik yang dipikirkan Kisabrang. Ah, Kisabrang, saya datang menghadap Ki. Ah, kau Ulung, kemarilah. Uh, iya Ki, uh, saya haturkan hormat pada Kisabrang. Hmm. Ah, kau sudah tahu untuk apa kau menghadapku? Belum Kisabrang. Ah, ah, negeri ini sekarang sedang kacau, Ulung. Kau ah. tahu itu? Iya Ki, tahu Ki. Tapi bukankah kita di sini senang dan makmur? Nah, dengarkan dulu. Iya Ki. Desa tempat kita bermukim ini juga sedang kacau. Ah, kacau. Rasanya tidak, Ki. Nah, dengarkan dulu. Oh, iya, sabrang. Desa ini kacau. Karena sebentar lagi desa ini akan diserbu oleh Tegal Sari. Tegal Sari? Nah, ternyata kau belum tahu. Kalau Tegal Sari akan menyerang kita, kan? Uh, iya, Ki, belum tahu. Tapi kita tidak usah takut, Kisabrang. Pasukan Mentilin akan menghancurkan mereka. Uh, kalau mereka berani masuk kemari, Ki. Kamu yang tahu kekuatan mereka atau aku, Lung? Iya, <laughs> tentu saja Kisabrang. Nah, pasukan Tegal Sari itu sekarang sedang berlatih olah keprajuritan setiap hari. Sedangkan pasukan kita tidak pernah ada latihan seperti itu. Bahkan pasukan Tegal Sari dipimpin oleh Gandini dan Tembong. Wah, Gandini? Apakah Batara juga ikut bergabung di sana, Kisabrang? Nah, Itulah yang aku cemaskan, Ulung. Walau aku belum mendengar ada Batara di Tegal Sari. Ah, tapi bagaimana dengan Kisana Kelingki dan dengan Raden Wang Sadirja? Sudahlah, jangan kau bertanya panjang lebar lagi. Kau tidak akan mengerti. Kau tidak akan mampu memimpin pasukan mentilin untuk menghadapi mereka. Uh, iya, Ki. Bila perang pecah antara kita dan mereka, maka aku harus memimpin pasukan mentilin ini. Untuk itu, aku butuh sebuah senjata pusaka senjata pamungkas yang ampuh. Karena aku tahu bahwa Gandini mempunyai senjata pusaka yang ampuh. Senjata peninggalan Kirekso. Nah, tugasmu adalah mencarikan aku senjata itu, belum? Oh, kemana saya harus mencarinya, Ki? Aku memanggilmu kemari karena aku yakin kau bisa mencarinya. Tapi kemana harus saya cari, Ki? Eh, Ulung. Ya, Setiap hari kau ada di mana? Di mana? uh, ya di kebun kelapa, Ki. Nah, nah, nah, kau berjudi di sana kan? Uh, ya, kalau berjudi rasanya tidak juga, Ki. Aku tahu kau berjudi, mengakulah ulung. <laughs> iya, Ki Sabrang. Saya berjudi setiap hari di sana. Nah, aku tidak mau tahu kau berjudi dengan uang siapa, dengan harta siapa, asal jangan dengan hartaku saja tahu. Wah, oh, tentu dengan uang saya sendiri, Ki. Bahkan di sana sekarang saya sudah menjadi bandarnya, Ki. Ah, di tempat perjudian itu tentu kau banyak bertemu dengan beragam orang-orang, ya kan? Bahkan mungkin dengan pengembara, dengan orang-orang yang kalah berjudi kan? Yang paling banyak di sana adalah orang-orang yang kalah judi, Kisabrang. Kalau mereka kalah judi, tentu ada barang-barang yang mereka gadekan, bukan? Iya, tentu, Ki. Nah, coba kau lihat-lihat. Siapa tahu di antara mereka yang kalah berjudi ada yang mau menggadekan senjata pusaka mereka. Lalu kau bawa kemari, berapa saja akan aku tebus senjata itu. Wah, kalau begitu beres Ki. Nanti sore aku akan datang membawa barangnya Ki. Betul? Betul Ki. <laughs>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 Ramai sekali perjudian siang ini, Gamping. Iya, Kang. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Sudah ada yang kalah? Uh, banyak, Kang. Hmm. Tapi belum ada tanda-tanda mereka butuh modal tambahan. Hmm. Yang duduk di sudut itu siapa? Wah, entahlah, Kang. Tapi yang jelas bukan orang sini. Heh, coba kau selidiki. Dari mana dia? Untuk apa, Kang Ulung? Tampaknya dia hampir kehabisan modal. Dari tadi dia memang kalah terus, Kang. Tapi belum ada tanda-tanda dia akan menggadaikan hartanya pada kita, Kang. Nah, kau lihat. Dia kalah lagi. Iya, dia kalah lagi. Nah, Damping, dia mulai berdiri. Dia melihat ke sana kemari. Pasti dia butuh modal tambahan. Iya ya kan? Bawa dia kemari. Iya kan? Iya. Ini juragan saya ke sana. Iya. Kebetulan kalau begitu. Uh, ah, Kisanak perlu apa? Sejak tadi aku main judi dadu di sini, aku kalah terus. Hmm. Terus? Ya, mungkin nasib lagi sial. Oh, <laughs> bukan nasib Kisanak yang sial. Hanya tempat duduk Kisanak yang menghadap kemari itu yang tidak membawa mujur. Oh, begitu? Iya. Aku sering memperhatikan. Setiap orang yang duduk menghadap kemari pasti kalah. Walau dia pintar bermain dadu sekalipun. Oh, begitu. Hmm, kenapa? Apakah Kisanak akan mencoba lagi? Iya, ingin juga. Cuma, ah, aku sudah kehabisan modal. Ah, aku bisa membantu Kisanak mencarikan modal tambahan. Betul? Betul. Bagaimana caranya? Asal ada barang berharga yang bisa Kisanak gadekan padaku. Lalu? Kalau Kisanak menang, barang itu Kisanak tebus lagi. Tapi kalau Kisanak tidak menebusnya sampai nanti sore, maka barang itu jadi milikku. Ah. aku, aku tidak punya apa-apa. Mungkin Kisanak bisa pulang dulu, mengambil barang yang akan Kisanak gadekan padaku. Ah, rumahku jauh. Di mana rumah Kisanak ini? Aku bukan orang sini. Oh. Kisanak berasal dari mana? Aku berasal dari dermaga Batanghari. Hmm, jauh sekali. Iya, sangat jauh. Atau ah, aku gadaikan ini saja. Wah. <laughs> Batu cincin seperti itu di sini tidak ada harganya Kisanak. Tapi ini batu cincin pusaka dari kakekku. Ya, tapi ini tidak harganya. Biar Kisanak berikan padaku batu cincin ini, aku tidak mau. Ah, kalau begitu, Aku tidak ada apa-apa lagi. Ah, sayang sekali. Sehingga Kisanak tidak bisa menebus kekalahan Kisanak di sini. Aku sudah banyak kalah sejak tadi malam. Aku ingin menebusnya. Atau Kisanak masih punya benda pusaka yang lain? Tidak ada, kecuali batu cincin ini. Di dalam bungkusan Kisanak ini apa? Tidak ada apa-apa, kecuali kain beberapa lembar. Atau Kisanak mau menggadaikan keris Kisanak itu? Wah, oh, jangan. Ini keris pusaka, tidak bisa. Aku tidak bisa menggadaikan atau aku jual kepada siapapun. Ya, kalau begitu Aku tidak bisa membantu Kisanak untuk memberikan modal tambahan untuk menebus kekalahan Kisanak dalam bermain dadu di sini. Dia mulai bimbang, Kang. Nah, dia meraba-raba bulu kerisnya, Kang. Nah, biar saja. Kita pura-pura tidak butuh. Nah, dia dia mau pergi, Kang. Cepat cegah kambing. Hei, Kisanak, Tunggu. Ada apa? Jangan pergi dulu. Ada apa? Jangan pergi dulu. Aku tidak punya apa-apa lagi. <laughs> Kisanak bisa menggadaikan keris Kisanak itu dengan harga yang tinggi. Dan kalau Kisanak menang, kan Kisanak bisa menebusnya kembali. Siapa tahu sore ini nasib Kisanak mujur. Uh, uh, iya, betul. Aku jamin Kisanak, juraganku itu tidak pernah rendah kalau menghargai senjata-senjata pusaka. Ayolah. Hei, eh, kenapa Kisanak kembali? Uh, kata kawan Kisanak ini, Kisanak akan memberikan harga yang tinggi bila aku menggadaikan keris pusaka kau ini? Oh, tentu. Karena ini benda pusaka. Tapi tadi Kisanak tidak menghargai sama sekali batu cincin pusaka pusakaku ini. Oh, kalau senjata pusaka dibandingkan sebuah batu cincin, tentu berbeda. Senjata pusaka adalah menyangkut nyawa bagi yang mempergunakannya. Sedangkan batu cincin, tidak. Baik. Berapa Kisanak menghargai kerisku ini? Hmm. Bila aku gadaikan. Coba aku lihat. Eh. Silakan. Hmm keris Kisanak ini bagus sekali. Pasti Kisanak tidak mau dijual dengan harga yang murah, bukan? Oh, tentu. Nah, kalau begitu, Kisanak ikut aku. Oh, kemana? Ke tempat orang yang berani memberi harga tinggi untuk senjata pusaka seperti ini. Baik. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak.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 dan dari mana asalmu? Nama saya Duki. Hmm. Saya berasal dari Dermaga Batanghari. Ah, jauh juga kampungmu. Hmm. Ah, betul. Kau mau menggadaikan senjata pusakamu itu padaku. Betul, Kelurah. Cuma, ah, kalau keris saya ini tidak bisa saya tebus, saya akan merasa sedih. Karena tidak ada senjata yang menemani saya berjalan jauh. Apa sebenarnya kerjamu, Diku? Saya pencari benda-benda pusaka, Kilura. Oh, begitu. Lalu? Kalau benda pusaka itu saya dapat, maka akan saya jual kepada orang yang berminat. Oh, oh, oh begitu. Uh, kenapa kamu sampai kemari? Apakah ada benda pusaka yang kamu cari? Ya, ada Kilura. oh eh, benda apa yang kamu cari itu? Sebuah kapak perunggu sakti. Kapak perunggu sakti? Ah, dari mana kamu tahu ada kapak perunggu sakti diku? Dari mimpi Kilura. Mimpi? Ya. Apakah kapak perunggu itu ada di desaku ini? Eh, uh, belum tahu Kilura. Tapi menurut mimpi saya, ya, di sekitar daerah ini. Apa kehebatan kapak perunggu itu, Diko? Jangankan terkena mata kapak itu. Kena sinarnya saja, kita bisa mati, Kilura. Sedangkan mata kapak itu sangat berbisa. Tergores sedikit saja, maka kita pun akan mati. Kamu yakin kehebatan kapak perunggu itu begitu, Diku? Iya, benar. Begitu yang saya lihat dalam mimpi itu, Kilura. Kalau begitu, akan aku beri kau uang untuk mencari kapak perunggu itu. Tapi dengan syarat, bila kapak itu kau temukan, kau harus menjualnya kepadaku. <laughs> Tapi harganya sangat mahal, Kilura. Karena saya menempuh bahaya. Aku akan bayar berapapun harganya. Ini, untuk sementara, untukmu. Uh, cukup? Wah, ini lebih dari cukup, Kilura. Kapan kau akan membawa kapak perunggu itu padaku? Hmm, paling lama sebulan lagi, Kilura. Baik, akan aku tunggu. Tapi ingat, kalau kau jual kepada orang lain, maka nyawamu taruhannya. Percayalah, Kilura. Saya tidak akan menjualnya kepada orang lain. Uh, lalu bagaimana dengan keris saya ini, Kilura? Bawa sajalah tapi uang yang aku berikan itu jangan kau pergunakan untuk berjudi lagi ya. Iya, Kilurah.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 Diko meninggalkan rumah Kisabrang, sedangkan Kisabrang tampak tersenyum puas. Di matanya terbayang bagaimana dia menghancurkan musuh-musuhnya dengan kapak perunggu itu nanti. Bahkan kalau perlu Raden Wangsa Dirja pun akan dihancurkannya. Nah pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.